Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Warakat karya Na'am barakallahu fikum Al-Imam Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin Rahmatullah alaih yang mana terakhir kita ambil adalah Masih seputar kias. Yaitu bagaimana mengenai kiasnya budak kepada orang yang merdeka. Apakah budak tersebut dipermisalkan bahimah binatang ternak ataukah seperti orang yang hur yang merdeka sehingga permasalahannya pun juga berbeda? Nah, atau bagaimana? Sekarang yang mana sekarang? Na'am barakallahu fikum masih contoh yang lain juga. Masih contoh yang lain juga. Na'am barakallahu fikum. Benar itu. Yang mana? Yang mana? Eh, yang bagian mana? Oh, yang masuk baru. Sudah masuk baru? Ya. Pantun baru. Nah, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya kemarin eh, untuk mengenai budak tersebut barakallahu fikum wa itu kalau dilihat dari pekerjaannya eh, bisa dibagi-bagi, bisa diperjualbelikan bagaikan apa? bahimah binatang ternak. Tapi kalau dilihat dari pembebanan syariat, dia seperti orang merdeka, suruh sholat, puasa, aneh itu seperti itu ya. Nah, tapi kalau ditinjau dari si pekerjaannya bisa diperjualbelikan. Nah, kalau catat harganya murah misalkan, itu seperti binatang ternak. Nah, barakallahu fikum. Qala al-muallifu asbahullah. Naam, barakallahu fikum. Berkata al-muallif rahimahullah taala, "Nantakilul an ilal bahthi asani fil qiyas." Sekarang kita berpindah pada pembahasan yang kedua dalam masalah kiyas ini karena kiyas adalah hujjah kalau kiasnya kias yang sahih. Naam. Qala rahimahullah berkata rahimahullah al-Imam Al-Amriti rahimahullah taala Wa syartu fil qiyasi kaunul far'i munasiban li aslihi fil jam'i bi an yakuna jami'ul amrayni munasiban lil hukmi duna maini. Artinya barakallahu fikum hidakumullah Dua pantun yang mulia ini maknanya adalah syarat di dalam kias itu upayakan sabang itu cocok dengan aslinya. Karena sudah kita lewati, enam kias yang paling besar dan paling kuat adalah kias yang apa kemarin kias illah, ya kan? Ya kan? Kias illah. Di sana ada rukun kias, ada empat rukun kias itu. Apa saja rukun kias empat? Hukum, asal, cabang, sebabnya. Paham ya? Al-asl, al-far'u, al-illah, al hukum. Paham ya? Jadi ada asalnya, ada asal usulnya, ada cabangnya, ada sebabnya baru hukumnya muncul. Paham ya? Nah, kita lihat. Dan syarat di dalam qiyas itu kaunul far'i munasiban lil asli. Hendaknya cabang itu cocok sesuai dengan asalnya. Fil jam' di dalam terkumpulnya apa? Terkumpulnya sebuah sebab di situ. Ya an yakuna jami'ul amrayn. Yaitu dengan catatan terkumpul padanya dua perkara. Nah, munasiban lil hukum juga sama-sama Nah, barakallahu fikum pada hukumnya. Dunamain tidak ada perbedaan. Maksudnya apa? Maksudnya itu ya, kenapa kok nabit itu haram kalau sudah melebihi tiga hari? Karena sama-sama hukum asalnya memabukkan itu loh ya. Karena memabukkan tersebut akhirnya dihukumilah dia haram. Paham belum? Wa illa mana yang asal khamr atau nabit Yang asal esan? Yang asli mananya? Nabitnya atau khamrnya? Khamrnya. Nabitnya apa berarti? far Farah atau asal nabitnya? Farah Kemudian memabukkan apanya berarti? Hukumnya atau ilahnya? Memabukkan. eh Hukumnya? Apa? Ana ulangi, perhatikan baik-baik. Ada khomer, ada nabit, ada iskar, ada haram. Perhatikan. Khamr, nabid, iskar haram. Khamr, nabid, iskar memabukkan, haram itu hukum haram, paham ya? Nah, empat ini kan ada asal para sebab itu ilah maksudnya. Kemudian hukum. Jadi jangan sampai keliru ya. Asalnya khamr. Khamr haram enggak? Kullu muskirin haramun. Nabid ini para cabangnya. Kenapa kok dia itu jadi haram? Karena ada ilah yang sama yaitu iskar mabukkan. Barulah muncul yang keempat apa hukum hukumnya. Paham belum? Nah, tapi kalau cuma satu hari dua hari, boleh aja silakan bikin bikin nabit, endapan korma, endapan anggur, endapan apa? zabib, kismis, gak masalah. Tapi kalau sudah lebih dari tiga hari, maka jangan mencoba-coba. Walaupun kita misalkan gak mabuk, tapi memang syariat seperti itu. Nah, barakallahu fikum dikhawatirkan apa? Sudah iskar. kul muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah haram. Naam, kita lihat Bayyana rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, bayyana rahimahullah taala fi hadainil baitain anna syartal awal min syurutil qiyas. Al-muallif rahimahullah taala menjelaskan pada dua pantun ini bahwasanya syarat yang pertama dari syarat-syarat qiyas ayyakuna al-far'u munasiban lil asl fil amri alladhi yujma'u bihi bainahuma lil hukm. Syaratnya adalah apa? Cabangnya itu hendaknya mencocoki asalnya. Cocok sama dengan asalnya pada perkara yang apa? pada perkara yang dikumpulkan antara keduanya apa hukum. Maksudnya, hukumnya apa sih? Haram. Nah, kok bisa haram kenapa? Karena sama-sama mabuk itu loh. Paham belum itu? Nah, barakallahu fikum. Misalkan ada orang menjual menjual apa? Barakallahu fikum minuman. Ini apa ini? Karena katanya minuman syurbur ruhi katanya. Minuman yang bisa menyejukkan hati. Wah, padahal itu memabukkan ya, teman mereknya mereknya bukan mereknya bukan apa, bukan bukan merek-merek anggur misalkan ya atau cap orang tua itu bukan ya. Tapi apa ya cuman mereknya atau minuman penyejuk hati. Mereknya. Ternyata diminum memabukkan dia. Nah, warnanya putih juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum barulah kita hukumi karena kenapa? Karena dikembalikan ke asalnya. Asalnya mabukkan enggak mabukkan. Berarti ada ilahnya apa? Iskar, mabukkan. Barulah dihukumi itu haram. Kullu musgirin haramun. Setiap mabukkan adalah haram. Nah, sekarang bagaimana Ustaz misalkan? Itu bukan cairan tapi yang mengabukkan itu tablet, kapsul, serbu, eh, atau semisalnya. Tapi kan ini bukan khamr ini. Eh, bukan khamr ini. Paham ya? Ini kan bukan cairan, enggak diminum, cuman dihirup katanya. Tapi mabukkan, mabukkan. Haram enggak? Haram karena ini namanya cabang farak, Intinya kalau iskar memabukkan. Asalnya khamr tadi itu dikiaskan. Paham belum? Nah, seperti itu. Kullu muskirin haramun. kolinhu wa kasiruhu. sedikit banyaknya. Jadi upayakan semaksimal mungkin kita menghindarinya. Naam. Wal muradu kata beliau di sini fala tafawuta bainahu wa bainal asl. Enggak ada yang di situ apa? perbandingan. Enggak ada situ yang saling lebih antara cabang dengan antara asalnya. Sama-sama memabukkan. Dah itu contohnya. Simpelnya gitu. Enggak ada yang saling apa? Nah, barakallahu fikum berlebihan atau melebihi satu sama yang lainnya. Wal muradu bil amri alladhi yujma' bihi bainahuma huwal illah al-jami'ah al-munasibah lil maqis wal na'am wal maqis alaih. Perhatikan. Artinya apa yang diinginkan dengan perkara yang terkumpul padanya itu maksudnya apa sih? Perkara yang terkumpul antara keduanya maksudnya illah ini, sebab. Sebabnya kenapa kok memabukkan? Ya sebabnya kenapa kok haram? Karena memabukkan itu loh. Nah itu Illah itu harus ada pada asal, harus ada juga pada far. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. La tape, la nah, tape. Tape ketan katanya mabuk kan katanya. Enak enggak kata tape ketan? Mabuk kan enggak? <laughs> Kata orang-orang itu haram sebagian orang katanya. Lah kenapa mabuk kan katanya? Allahu musta'an. Wallah alam ya. Selama ini kita belum pernah dengar orang mabuk mabuk saya mendem dengan tape itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau benar-benar memabukkan, berarti kan dia overdosis. Maksudnya itu dia karena saking banyaknya kemudian mabuk. Haramnya kan ke situ aja. Wa illa hukum asal tape halal. Paham ya? Mau tape singkong atau tape ketan, paham ya? Sebagian orang ada yang mengatakan haram karena memabukkan katanya. Nah, barakallahu fiikum, Allah musta'an. Padahal kalau kita telusurnya enak-enak saja ya, kita enggak pernah mabuk dengan tape ya, yang jelas. Nah, kalau seandainya benar-benar sampai mabuk, berarti sebabnya atau hukumnya munculnya nanti gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu, Allah musta'an. Kita lihat Kata beliau yang dimaksudkan dengan perkara yang terkumpul pada atau di antara keduanya adalah illah sebab al-jamiah yang mencakup, al-munasibah yang mencocoki yang sesuai lil maqis. Nah, wal maqis alaih. Yang sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan yang dikiasi dan yang dikiaskan padanya. Yang dikiasi khamr, yang dikiaskan kepadanya apa? Nabid. Paham itu ya? Nabid itu kalau hari pertama, hari kedua itu enaknya Masya Allah Apalagi ditaruh kulkas. Paham ya? Jadi nabit itu kalau suatu ketika mau mencoba, nah barakallahu fikum bisa air endapan kurma, jadi kurma dihilangkan bijinya dihilangkan, kemudian ngambil air putih yang bersih lah. Nah, pakai gelas atau semisalnya atau misalnya anggur juga sama, bisa juga anggurnya dipotong-potong. Nah, barakallahu fikum direndam sama air tersebut atau kismis, atau kismis ya. Zabib itu juga sama. Nah, nanti e, barakallahu fikum misalkan antum merendamnya malam hari, misalnya sebelum setelah maghrib lah misalkan Pagi harinya itu Masya Allah. Nah kalau berhasil ya, Masya Allah itu rasanya manis. Manisnya itu alami kan dari, dari buah tersebut. Nah barakallahu fiqum. Ada juga yang lebih kental lagi. Bagaimana caranya lebih kental? Nah barakallahu fiqum. Jadi kismis atau zabib tadi di blender. Ini, ini contoh aja ya, di blender. Kemudian setelah di blender barakallahu fiqum itu kan kelihatannya kental itu ya. Nah, sari-sari blenderannya itu kan cair. Paham ya? Atau direndam sama yang kental tadi itu. Kemudian setelah direndam sehari atau dua hari itu nanti apa endapannya itu atau airnya itu itulah. Nah barakallahu fikum seger juga. Paham ya? Biasanya kalau di Yaman sana sering mereka bikin untuk buka puasa. Kalau itu kalau kalau pas, pas Ramadan itu masya Allah naam. Itu boleh, tapi jangan lebihnya tiga tiga hari naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum fa yastami'u kullun minal maqis wal maqis alaihim akhirnya berkumpullah masing-masing antara yang dikiaskan dan yang dikiasi nafi fi illah pada sifat-sifat sebab tersebut sifat-sifat illah sebabnya kenapa memabukkan terkumpul pada situ antara cabang dan asalnya fala yujadu wasful illah fil maqis dunal maqis alaih wal aks tidak dijumpai nah barakallahu fikum sifat tersendiri pada illah eh, yang dikiaskan kemudian tidak ada pada yang dikiasi tidak pula sebaliknya mesti ada harus ada syaratnya Syaratnya harus sama antara yang dikiaskan dengan yang dikiasi sama-sama ilahnya. Paham ya? Baru kita hukumnya haram. Nah, barakallahu fikum. Misalkan ada orang ngomong ketela ini haram, lah kenapa dikiaskan dengan khamr? Nah, padahal ilahnya kan lain. Lah kenapa kok ilahnya kok haram? Tela ini memabukkan katanya. Padahal kalau khamr jelas misalkan ya, kan berarti enggak ketemu. Ilahnya ketemu itu loh. Sehingga tidak bisa dikiaskan. Kiasnya fasid namanya. Kias yang fasid yang rusak. Waqad yuqal dan sungguh ada yang mengatakan juga, innahu yustaghna an hadha Ada juga mengatakan enggak butuh. Syarat ini enggak enggak butuh. Enggak butuh apa? Enggak butuh syarat ini biqaulihi fi bil kias dengan ungkapan sebagian para ulama usul mengenai definisi kias Had di definisi ya. Mengenai definisi qiyas, raddul far'i ilal asli li'illatin tajma'uhuma fil hukmi. Ini juga bagus sekali ini. Definisi yang simple singkat, padat, ngambar kalau fikum enggak panjang lebar tapi ada semua seakan-akan. Antum perhatikan baik-baik situ. Raddul far'i lil asl. Mengembalikan cabang kepada asalnya. Kenapa? Li'illatin dikarenakan suatu sebab tajma'uhuma yang mengumpulkan keduanya itu cabang dan asal tadi fil hukum dalam satu hukum. Ada empat-empat rukun di situ? Ada. Far', asal, illah, hukum. Paham ya? Raddul far'i ilal asli jadi mengembalikan cabang kepada aslinya, berasalnya. Kenapa kalau dikembalikan li'illatin dikarenakan suatu sebab tajma'uhuma yang mengumpulkan antara keduanya. Nah, sebabnya apa memabukkan fil hukmi dalam suatu hukum yaitu apa? Haram. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Pemisahan dalil contohnya kiasun nabit alal khamri li'illatil iskar. Contohnya adalah kiasnya nabit. Ini ada nabit sudah tahu insyaallah ya nabit ya. Nah barakallahu fikum kias nabit alal khamr dikiaskannya nabi kepada khamar. Kenapa li'illatil iskar? Karena sebabnya iskar mabukkan. Paham salah ya? Wa qiyas wujubil qisas fil atraf 'ala al-qisas fil nafsi bi jami'il jinayah. Na'am barakallahu fikum. Dan juga contohnya adalah apa? Na'am barakallahu fikum qiyas wajibnya mengqisas fil atraf. Atraf itu apa atraf maksudnya? Nah, pada seluruh seluruh pihak, seluruh apa istilahnya? nah barakallahu fikum seluruh anggota badan. Nah, itu nanti juga wajib dikisas sebagaimana dikisasnya apa? Ketika jiwa dibunuh juga dikisas, cuman kisasnya beda. Oh, ya? Tapi sama-sama dikisas, ada kisasnya gitu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu nanti al-ain bil ain. Paham ya? Apalagi itu intinya sesuai dengan kadarnya. Nah, jadi potongan-potongan anggota badan itu juga ada kisasnya gitu ya. Nah, sebagaimana ketika jiwa dibunuh itu juga apa? ada kisahnya, cuman kisahnya beda tapi sama-sama kisahnya itu ada. Nah, bijamil jinayah pada pada seluruh apa? jinayah atau kriminalitas yang terjadi. Wa qalu rahimahu ta'ala duna main ay duna kadibin. Nah, main itu berarti kadibin tanpa ada nah barakallahu fikum unsur kedustaan atau unsur yang nah barakallahu fikum berbeda eh, berbeda apa berbeda antara dua perkara tersebut. Jadi harus sama enam ilahnya setelah itu barulah muncul hukum karena hukum itu tidak bisa dimunculkan kecuali ada ilahnya karena kaidahnya apa al-hukmu da'irun ma'illatihi wujudan aw adaman atau wujuban wujudan wa adaman hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya ada atau enggak adanya ya karena ada sebab tadi itu paham ya jadi ada hukum karena ada sebab tidak ada hukum karena tidak ada sebabnya apa maksudnya ya nah kaidah yang berikutnya Naam al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu cabang daripada gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Kita bisa menghukumi karena ada gambarannya. Kalau kita enggak punya gambaran sama sekali enggak bisa menghukumi. Apa maksudnya ya? Yang paling selamat wallahu a'lam. Ustaz itu bagaimana orang si fulan itu ustaz bagaimana kabarnya? Dia hizbi mutadi' atau sunni salafi? Kita enggak tahu si fulan siapa. Enggak pernah lihat orangnya juga. Ciri-cirinya juga enggak tahu. Orang mana? Wujudnya ada atau enggak juga? Paham ya? Ya kita paling selamat pola alam. Lah Adriana enggak tahu orangnya. Paham ya? Kecuali kalau ditambahkan lagi sifatnya gini gini gini gini, orangnya ini seperti ini seperti ini, sifatnya seperti ini. Nah, ternyata yang disebutkan itu sifat-sifat hizbiyyin misalkan. Barulah kita punya gambaran. Nah, punya gambaran barulah kita globalkan dikhawatirkan kalau dia termasuk mereka. Karena ternyata ciri-cirinya sama gitu. Walaupun kita belum jumpa orangnya, tapi gambaran ada. Tapi kalau enggak punya gambaran sama sekali jangan memvonis, jangan menghukumi berbahaya karena nanti kalau seandainya kita menghukumi orang kalau hukumnya itu enggak tepat pada orang tersebut dikhawatirkan kena kita sendiri. Paham ya? Nah, kalau ada orang ngomong ya kafir, padahal dia enggak kafir apa? Kembali pada orang yang ngomong tadi. Dikhawatirkan seperti itu. Dia sendiri yang justru kafir. Ngeri sekali pada kalau fikum. Naam. Intinya kesimpulannya, nah masalah kias ini adalah apa? Adalah penting yang jelas, nah kias yang paling kuat adalah kias ilah yang di situ terkumpulkan empat rukun tadi Adapun pembahasan berikutnya Insya Allah taala pada pertemuannya akan datang biidznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.